Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Waraqat atau Syarah Nadhm Al-Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Qala al-muallif rahimahullah itu ya. Naam. Berkata Al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih, "Wal hukmu min syurutihi an yatba'a illatahu nafiyan wa isbatan ma'a." Fahyallati lahu haqiqatan tajlibu wa huwa alladhi laha kadzaka yujlabu. Ini nanti berkaitan bahwasanya al-hukmu dairun ma illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan juga alasannya adanya hukum atau tidak adanya hukum tergantung dengan sebab dan alasannya. Paham? Tergantung sebab dan alasannya. Paham salahnya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi orang itu menghukumi karena ada sebabnya gitu loh. Kalau enggak ada sebabnya enggak bisa menghukumi. Ya kan? Sekarang antum ketika ditanya ini bagaimana rasa apel ini manis atau enggak? Nah, kalau antum pernah belum pernah mencoba, kemudian alasan yang antum untuk menjawab untuk menghukumi itu enggak ada, enggak bisa menghukumi. Paham ya? Nah, paling yang paling bagus wallahu alam. Karena enggak tahu. Paham ya seperti itu. Jadi ini nanti pembahasannya kaidah apa tadi? Ada al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya nah ada ataukah tidak ada. Jadi maksudnya ada sebabnya ataukah tidak itu nanti muncullah hukum itu loh. Kalau ada sebabnya hukum muncul. Kalau tidak ada enggak ada hukum. Paham maksudnya? Naam. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi ya'ni anna syarat ar-rabi'a min syurutil qiyas anna al-hukma min syurutihi an yakuna tabi'an lil 'illah fi an-nafy wal isbat. Bahwasanya syarat yang keempat dari syarat-syarat qiyas nah bahwasannya hukum itu termasuk syarat-syarat hukum dia itu hendaknya mengikuti sebab dan alasan dari itu. Di dalam ada ataukah tidak adanya hukum. Apa maksudnya ya? Ada ataukah tidak ada hukum, itu nanti ngikutin sebabnya. Paham? Nah, Ai fil wujudi wal adam, masalah ada ataukah tidak ada. Fa in wujidatil illatu wujidal hukmu. Apabila dijumpai sebab atau alasan, dijumpai pula hukumnya. Wa in intafat intafa. Namun jika tidak ada ilah, tidak ada sebab, tidak ada alasan, maka hilang pula hukum tersebut. Mafhum insyaallah? Naam. Seperti itu. Jadi kaidahnya apa tadi? Ewa. Naam, al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman. Maksudnya itu ada ataukah tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Paham soal ini ya? Naam. Wa hadha in kana al-hukmu mu'allalan bi'illatin wahidah ka tahrimil khamr. Hal ini manakala hukum itu bersumber dari satu alasan atau satu sebab. Nah, jadi hukumnya muncul karena adanya satu sebab seperti apa? Seperti haramnya khamr. Haramnya khamr kenapa sih? Karena ilahnya iskar, memabukkan. Jadi nanti kalau antum jumpai walaupun namanya bukan khamr, sesuatu yang diminum atau sesuatu yang dihirup, yang diseduh atau yang semisal kok memabukkan tetap kembali ke illah yang satu tadi, iskar, memabukkan. Akhirnya dikiaskan ke mana? Ke khamr. Kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan adalah haram. Enggak harus nunggu, itu kan bukan cairan, itu kan enggak diminum, itu kan enggak di Nah, barakallahu fikum, nah diminum seperti khamr atau yang semisalnya kita katakan sama saja. Al-ibrah bil haqa'id. Kembali ke situ nanti yang jadikan patokan hukum itu hakikatnya memabukkan atau enggak itu loh. Kalau memabukkan sudah udah berarti kembali ke asalnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Fa innahu mu'allalun bil iskar. Maka sesungguhnya khamar itu nam diharamkan disebabkan karena memabukkan. mata tawujidal iskar wujidal hukm. Maka kapan saja dijumpai al-iskar memabukkan maka dijumpai pula hukum. Hukumnya apa? Haram. Al-asl Al-fara', al-illah, al-hukm. Empat syarat untuk dikiaskan. Paham maksudnya ya? Al-asl, al-fara', al-illah, al-hukm. Mata wujud wujidal iskaru, al hukmu. Kapan saja dijumpai iskar itu mabukkan, maka dijumpai pula hukumnya. Hukumnya apa? Haram. Mafhum? Walaupun bukan sesuatu yang diminum. Paham ya? Mungkin antum barakallahu fikum eh, minum budrek atau budrek ya. Budrek campur Nah, barakallahu fikum sedikit baikon itu nah, atau minum kemudian atau mabuk. Nah, barakallahu fikum ini bukan khamr, tapi mabuk kan enggak? Memabukkan itu haram. Maksudnya ya, seperti itu. Nah, ada pun makanan-makanan yang secara hukum asalnya enggak memabukkan kemudian dikaitkan kalau kebanyakan memabukkan berarti haramnya ketika banyak tadi itu. Seperti tape ya, kata orang-orang tape memabukkan, kita katakan selama ini belum pernah orang mabuk karena tape. Cuman kalau kebanyakan juga enggak tahu juga ya. Kata orang bisa memabukkan tapi anak belum pernah jumpai orang mabuk gara-gara tape itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum nanti kalau ternyata kok ada tape memabukkan ya sebabnya karena ada iskar yang memabukkan tadi. Kalau tidak enggak bisa. Paham? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, wa matan tafa dan kapan saja hilang yaitu iskar memabukkan hilang pula hukumnya. Wa amma idza kana al-hukmu mu'allalan bi'illalin sekarang kalau satu hukum itu nah barakallahu fikum yang dijadikan alasan atau sebab itu beberapa sebab. Paham ya? Kalau yang pertama itu satu tak. Paham ya? Nah barakallahu fikum khamr nah sebabnya kenapa haram iskar? Satu tak kan berarti kan? Ya. Nah sekarang kalau satu hukum itu memiliki sebab yang banyak itu loh. Paham belum? Satu hukum memiliki sebab yang banyak, memiliki alasan yang banyak itu bagaimana kita lihat fa innahu la yalzam min intifa'il 'illatin mu'ayyanatin minha intifal hukm. Maka yang seperti ini tidak mengharuskan hilangnya salah satu sebab yang tertentu dari sebab-sebab yang ada tadi hilang pula hukumnya. Paham Hilang hukumnya kalau sebab yang banyak tadi hilang semuanya. Paham Jadi kalau memiliki sebab atau alasan yang banyak itu harus hilang dulu semuanya. Kalau alasan sebab yang banyak itu hilang, hilang pula hukumnya. Tapi kalau cuma salah satu alasan yang hilang, paham ya? Itu belum bisa menghilangkan hukum tadi itu. Paham, paham belum ini? Jadi kan satu hukum memiliki beberapa sebab. Empat sebab misalkan. Nah, empat sebab ini kalau hilang semuanya baru hilang hukumnya. Tadi kalau empat sebab ini kalau cuma hilang satu, masih ada tiga sebab, kemungkinan besar hukumnya masih berlaku. Paham salah? Paham belum? Beda sama khamr. Kalau khamr berapa sebab tadi? Satu tak Udah hilang sebab, hilang pula nah barakallahu fikum hukumnya itu. Mahum insyaallah berikutnya. Ini dipahami oleh ya. Kal qatli seperti pembunuhan. Fa innahu yajibu bisa riddah. Karena yang namanya pembunuhan itu wajib dilakukan karena orang itu murtad. Sebabnya karena apa? Kemurtadan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah yang yang sering antum dengar barakallahu fikum sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya murtad maksudnya maka bunuhlah dia. Sebab dia kok dibunuh kenapa murtad? Paham belum? Nah, satu kita lihat wazina ba'dal ihsan dan juga perzinaan setelah ihsan, setelah menikah. Paham ya? Setelah menikah kan diapakan? Dirajam. Rajam itu diapain? Dilempar batu. Nah, jadi rajam itu maksudnya dilempar batu dalam keadaan posisi na barakallahu fikum lelaki dan wanita sudah menikah. Paham ya? Syaratnya itu. Kalau laki-laki menikah, laki-laki belum menikah masih bujangan, yang perempuan masih gadis, belum pernah menikah, kok berzina itu enggak dirajam. Tapi kan? berapa kali? 100. Hmm? 100 kali kemudian di diasingkan setahun. Paham ya? Untuk masalah mengasingkan ini para ulama berbeda pendapat, namun yang rajih tetap diasingkan selama aman dari fitnah. Karena untuk mengasingkan wanita misalkan kalau semakin jauh dulu enggak aman dari fitnah, tidak bisa diasingkan. Karena apa? Karena kalau perempuan lebih baik nah barakallahu fikum dekat dengan mahramnya gitu istilahnya. Paham maksudnya itu ya? Atau diasingkan tapi beserta mahramnya jauh gitu. Paham maksudnya? Seperti itu. Nah, tapi kalau posisi sudah menikah, maka dirajam. Dirajam. Kita lihat berikutnya. Kalau nuduh orang berzina, enggak ada buktinya, diapain? Berapa kali? 80 kali bukan. Hati-hati nuduh orang berzina atau nuduh orang melakukan kemaksiatan istilah fawahish, berzina atau humo atau yang semisalnya, maka dia cambukannya 80 kali kalau tidak bisa mendatangkan bukti. Maksudnya ya? Nah, ngeri. Kita lihat berikutnya. Wa qatlu nafsi al-ma'sumah al-mumasalah. Nah, membunuh jiwa yang sebenarnya dilarang untuk membunuh, tapi dengan cara apa? Dicincang-cincang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu nantinya akibatnya apa? dia pun akan dilakukan semisal juga. Nah, di intinya dihukum yang semisalnya juga, dibunuh juga. Nah, seperti itu. Wa kesalah meninggalkan salat. Ini juga termasuk hukumannya aslinya dibunuh juga aslinya. Cuman cara membunuhnya itu para ulama berbeda pendapat. Namun yang rajih semakin alat yang digunakan membunuh itu semakin cepat orang itu terbunuh itu lebih bagus daripada menyiksa. Paham ya? Hanya saja untuk masalah rajam itu kenapa kalau dilempari batu kan bisa dikatakan agak menyiksa. Nah, barakallahu fikum, sebagian mereka berpendapat bahwasannya agar orang tersebut merasakan eh, merasakan istilahnya apa? hukumannya di dunia sebelum nah karena karena nanti di akhirat sudah diampuni itu istilahnya ya. karena sudah, sudah termasuk bentuk tobatnya dirajam tadi itu. Kan merasakan sakit dia. Nah, barakallahu fikum. Tapi bukan berarti di, dibikin lama sehingga dia benar-benar tersiksa yang sangat jangan. Intinya ya wajar kita lemparin batu dengan batu yang ukuran eh, istilahnya wajar gitu sehingga dia meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, al-muhim yang penting, anna hadzal baita bahwasanya pantun ini qad asyara ila qa'idatin muhimmatin ma'rufatin. Sungguh telah mensyaratkan kepada kaidah yang penting dan sudah ma'ruf baina ahli ilm di antara ahli ilm apa itu wahia nal hukma yaduru atau dairun ma'illatihi wujudan wa adaman ini. Ini yang perlu antum garis kalau mau digaris. Kalaupun nggak digaris nggak masalah sudah tergaris di benak kita. Paham ya? Yang jelas apa? Dihafal. Al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebab dan alasannya wujudan wa adaman ada dan tidak adanya hukum tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, adanya hukum karena ada sebabnya. Tidak adanya hukumnya karena tidak ada sebabnya. Mahfum? Ya, Pak. Berikutnya. Wa annal hukma idza sabata bi'illatin zala zawaliha bahwasanya hukum, sebuah hukum itu apabila telah ditetapkan dengan sebuah alasan, maka akan hilang pula. Nah, barakallahu fikum, hukum tersebut dengan hilangnya alasan tadi. Paham belum? Kalau enggak ada alasan, enggak ada sebab, ya hilang pula hukumnya. Paham soalnya ya? Mafhum ihsan? Ya, na'am barakallahu fikum seperti itu. Fa idza qulna Apabila kita mengatakan hada hada syai' haramun, sesuatu ini haram, wa illah kata sebabnya karena seperti ini. tafat hadil illah zalal hukm. Sebabnya karena ini. Ada sebabnya tadi kan? tafat hadil illah zalal hukm. Kalau ternyata sebab ini kok hilang, hilang pula hukumnya. Belum. Nah, seperti itu. Misalkan antum minum, minum air putih satu gelas misalkan. Ini haram ini. Kenapa dikiaskan dengan khamr katanya? Nah, kita lihat sebabnya kenapa? Ada alasannya enggak? Enggak ada alasan yang enggak bisa dikiaskan. Karena hukum hukum dia haram itu harus ada apa? Sebab dan alasannya. Kenapa tadi kaidahnya? Li'anal hukma da'irun illatihi wujudan wa adaman. Mahfum salah itu ya. Nah, seperti itu. Ini mudah sekali, cuman perlu direnungi kembali. Berikutnya, misalul dzalika qala Allah tabaraka wa taala, contohnya yang seperti itu adalah firman Allah taala, Faida idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya apabila kalian sudah makan diundang makan udah makan sudah selesai maka segera pergi kalian jangan memperpanjang di situ ngobrol paham ya jangan nah menyengaja memperpanjang ngobrol di tempat tersebut tempat undangan tadi itu karena apa karena bisa jadi yang undang itu punya keperluan itu loh paham ya jadi kalau orang misalkan diundang makan di rumah orang itu kalau sudah selesai undangan ya istilahnya apa kalau nggak ada keperluan yang lain segera pulang. Misalnya mungkin keluarga atau yang di rumah itu pengen apa? Pengen melakukan kegiatan yang lain sehingga biar nggak terasa terganggu. Ini perhatikan sebabnya. Inna dzalikum kana yudin nabi. Karena sesungguhnya memperpanjang ngobrol situ itu mengganggu Rasulullah SAW. Sebabnya itu. Ilahnya kenapa kok dilarang memperpanjang di situ? Nah barakallahu fikum karena mengganggu. Nah, misalnya mengganggu Rasulullah SAW Nah sekarang kalau ternyata kita bertamu, nah, tapi tujuan tujuan undangan tersebut adalah membicarakan sesuatu, gitu loh. Paham ya? Rapat, musyawarah. Itu kan nggak mungkin setelah makan pulang. Paham ya? ya? Setelah makan diselesaikan dulu musyawarahnya. Nah, barakallahu fikum bukan ini dengan dalil ini akhirnya apa? Sudah makan pulang. Lain lagi urusannya sekarang musyawarah. Paham ya? Permusyawarahan perlu diselesaikan. Kita lihat berikutnya. Ai la taq'udu musta'nisina li hadits Maksudnya jangan kalian duduk-duduk situ, jangan kalian duduk untuk apa? Di situ untuk memperpanjang apa? pembicaraan, ngobrol di situ. Naam. Nah, wal illah fi wujubil intisar wadh-dhahab adhiyatu bil julus. Sebab perhatian baik-baik ya, sebab wajibnya harus pergi, harus segera menyebar pergi itu dan pulang. Itu sebabnya karena mengganggu dengan duduknya tadi itu. Maksudnya mengganggu Rasulullah. Rasulullah mau melakukan kegiatan yang lain mungkin seperti itu ya. Jadi kalau tetap duduk situ anu ganggu. Nah, barakallahu fikum. Mungkin apa istrinya juga mau keluar masuk menggangguan itu. Nah, barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Fa idan tafat hadil illah, tapi ternyata kalau sebab ini kok enggak ada, seperti enggak masalah, enggak mengganggu kok. Ini memang kita ada musyawarah, ada rapat lah istilahnya itu. Enggak mengganggu. Berarti hilang pula apa? Hilang pula apa hukumnya? Boleh antum di situ setelah makan ngobrol. Karena memang urusannya apa? Urusannya musyawarah tadi itu, rapat. Tapi kalau teman sekedar diundang nanti habis maghrib eh, ke rumah ya makan ya, ya. Setelah makan selesai ya pulang SMP. Paham ya? Nah, selesai makan pulang. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau memang ada urusan yang berikutnya, seperti rapat musyawarah lain lagi urusannya. Kita lihat ini. Fa idan tafat hadil illah jika hilang sebab ini, wasara sahibud dar yuhibbu an najlis indahu wa nata'addats Kemudian pemilik rumah, pemilik rumah itu ingin kalau seandainya kita duduk di situ dan ngobrol, fahal nakul innana khalafna sunnah fil baqa'. Apakah kita sekarang mengatakan oh kalau seperti ini kita berarti menyelisih sunnah kalau tetap di sini? Padahal pemilik rumah apa? Tidak merasa terganggu. Yang pertama tadi kan dilarang karena apa? Dikhawatirkan mengganggu itu loh. Mengganggunya itu ya. Kalau enggak mengganggu bagaimana? Otomatis kalau dengan kaidah yang kita lewati tadi enggak masalah. Paham belum? Ya, kita lihat berikutnya. Al-jawab jawabannya lah, enggak. Enggak menyelisih sunnah. Kenapa kok enggak menyelisih sunnah? fa'il illah karena enggak ada alasan dan sebabnya. Paham belum? Nah, karena pemilik rumah tadi apa ridho. Pemilik rumah ingin kita ngobrol di situ, ngobrol-ngobrol dulu lah. Mungkin minum kopi gitu ya. Nah, barakallahu fikum atau minum istilahnya minum-minum di situlah istilahnya gitu ya. Nah, fal hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, semakin jelas. Hukum itu ternyata berputar nah bersama sebab dan alasan tadi itu ada ataukah tidak adanya. Apa maksudnya ya? Wujudan itu ada hukumnya, wa adaman tidak ada hukumnya tergantung dengan sebab atau alasan tadi itu. Mafhum soal ini ya? Nah, jadi kalau antum bertamu, diundang makan, kemudian memang pemilik rumah ngajak ngobrol, berarti kan nggak terganggu. Silakan gitu loh. Tapi kalau misalkan pemilik rumah dah selesai makan kemudian nunggu gitu ya, antum masih sengaja ngobrol-ngobrol nah itu jangan karena khawatir dia itu ada kegiatan yang lain itu loh. Nah, seperti itu baru kalau v Naam. Tapi kalau misalkan kita ngundang orang, berhak nggak kita ngomong nanti kalau sudah selesai pulang, kalau sudah selesai makan undang pulang aja ya, segera pulang ya. Itu boleh enggak ngomong itu? Ngomong itu boleh nggak <laughs> boleh nggak ngomong itu? Nanti kalau sudah selesai kalau sudah selesai makan, segera pulang saja. Itu boleh enggak ngarahkan gitu boleh nggak nggak boleh enggak enggak kita pemilik rumah, pemilik rumah ngundang orang. Nah, kemudian tamu undangan, sudah duduk semua kan? Ini nanti setelah makan kami harap segera pulang ya. Itu loh. Boleh nggak dia ngomong kayak itu? Eh? Kalau bolehnya boleh, nggak ada nggak ada istilahnya, nggak ada larangan di situ, nggak ada larangan. Paham ya? Karena itu kan mengarahkan mungkin ada keperluan yang lain kan itu. Intinya orang datang itu ngapain? Makan kan? Memenuhi undangan bukan yang lainnya kan? Nah, seperti itu. Jadi aslinya kalau untuk larangan ada larangan. Cuman biasanya kan kalau gitu segan itu ya. Cuman pengertian orang yang diundang itu yang yang memiliki pengertian sendiri. Nah, seperti itu. Intinya kaidah ini jangan terlupakan. Apa kaidah Raja Rahman? Nah, al-hukmu dairun ma'ilatihi wujudan wa adaman. Nanti akan kita jumpai lagi pada kitab yang berikutnya lagi nanti insyaallah. Nah, Mbak Bidadillah, nanti kalau kita masih diberi panjang umur, kita baca kitab yang Nah, barakallahu fikum yang digabungkan langsung usul fikihnya sama kaidah fikihnya. Karya Ibnu Saimin. Pernah lihat kitabnya enggak? Jadi, eh, Syarah Mandumah eh, usul fikih wa qaidih itu. Pernah dengar? Itu punya Ibnu Saimin, bagus sekali. Nah, barakallahu fikum tebal digabung. Usul sama kaidah fikihnya digabung jadi satu, praktek di situ langsung. Kalau ini kan usulnya ada. Nanti baru kita mau pelajari kitab itu fikihnya. Nah, baru barakallahu fiikum. Kita lihat. Misalan akhar contoh yang lain. Al-bai' ba'da nida'il jum'ah. Jual beli setelah apa? Setelah nanti dikumandangkan adan Jumat asani yang kedua haram. Nah, ini kita kita, kita lewati dulu ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimahullah, beliau merajihkan adzan dua kali ketika Jumat. Namun yang rajih berapa kali? Sekali saja. Yang rajih sekali saja ya yang rajih sekali saja. Adapun enam istihad yang eh, barakallahu fikum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beristihad mengenai adzan dua kali itu istihad yang bisa dikatakan keliru. Paham ya? Diselisihi para sahabat yang lainnya, bahkan Ibnu Umar saja mengatakan, "Nah, barakallahu fikum adzan yang pertama atau adzan ya barakallahu fikum nida yang di dalam Jumat dua kali itu dikatakan perkara bid'ah. Tahu ya? Bukan berarti Utsman bin Affan apa? mubtadi', cuman perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu yang rajih adanya hanya sekali saja. Mahum insyaallah. Naam. Kita lihat li'annahu yasuddu 'an dzikrillah wa 'anis shalah. Karena yang namanya jual beli itu bisa menghalang-halangi dari zikir kepada Allah dan juga dari salat. Sebabnya ini, sebabnya ilahnya ini. Jadi kalau kita pakai yang pendapat yang kuat ya setelah mendengar adzan Jumat enggak boleh jual beli gitu aja, enggak usah pakai adzan Jumat yang kedua fayuqasu wa yuqasu alaihi al-la'bu ba'da al-adhan fahuwa haramun aidha. Dikiaskan sekarang enggak jual beli tapi apa? Tapi main-main. Nah, setelah azan itu enggak jual beli tapi main-main. Nah, larangannya itu kan jual beli. Kalau main-main kan enggak ada larangan. Kita katakan illah sebabnya apa dulu? Sebabnya kenapa kok dilarang? Sebabnya melalaikan dari zikir kepada Allah dan melalaikan dari sholat. Nah, main-main melalaikan enggak kira-kira? Melalaikan. Berarti sebabnya ketemu kalau sudah ada sebabnya, sama-sama sebabnya, bisa dikias tentang asalnya. Paham ya? Yaitu haram. Paham salah ya? Seperti itu. Berikutnya para kalafikum, perhatikan baik-baik, li'anal ilata mawjudatun, karena sebabnya ada di situ. Wal hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Sedangkan hukum itu berputar sesuai atau berputar bersama sebab atau nama alasannya wujudan wa adaman, ada dan tidak adanya. Mahum salah ya? Wa hadhi qa'idatun mufidatun li talabil ilmi. Ini adalah kaidah yang berfaedah bagi pencari ilmu atau penuntut ilmu. Apa kaidahnya tadi, Hasan? Na'am al-hukmu da'iron ma'ilatihi wujudan wa adaman. Berikutnya, lakin akan tetapi perhatikan baik-baik, ahyanan terkadang yakunu niza' terkadang ada perselisihan. Halil illah zalat, apakah sebabnya sudah hilang? au hiya baqiyah atau sebabnya masih ada. Fahina idin maka pada waktu itu pula lah nahtaju ila isbat. Pada waktu itu apa ketika diperselisihkan seperti itu, perbincangan seperti itu, maka kita butuh untuk menetapkan. Fama huwa isbat fi hadhihi masalah apa sih? Menetapkan pada permasalahan seperti ini apa? Isbatnya apa? Bagaimana? Untuk membuktikannya bagaimana? Al-jawab jawabannya annakul kita katakan idza kanatil illah qad thabatat fil asl na'am idza kanatil illah qad thabatat fal aslu adamu zawaliha ini perhatikan baik-baik ini cara mengetahuinya apabila sebab itu sudah ada sejak awal maka hukum asalnya apa sebab itu enggak hilang sebab tadi kalau awal sudah ada sudah ada itu hukum asalnya apa sebab itu enggak hilang ada muzawaliyah enggak hilang wa idza lam tujad namun kalau sebabnya alasannya enggak ada memang sejak awal enggak ada, fal aslu ada musubudia berarti kembali ke asal apa? Tidak ada sebabnya aslinya. Gitu loh. narji'u lil asli fil mawdi'ain fil subut wa fil adam. Maka kita kembali kepada asalnya di dalam dua keadaan atau dua tempat tersebut untuk menetapkan ada sebabnya ataukah tidak ada sebabnya. Paham ya? Sehingga nanti baru muncullah hukum. Nah, sekarang kalau misalkan kita katakan nabi Nah, ketika melebihi tiga hari, kenapa kok dilarang para ulama? Karena ada ilah itu iskar. Nah, ilah iskarnya ada nggak pada khamar? Ada. Berarti ilah asalnya udah ada gitu loh. Sehingga hukum asalnya apa? Hukum asalnya tetap kembali ke apa? Ilahnya itu ada, sebabnya ada gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kembali ke hukum asalnya. Tapi kalau hukum asalnya nggak ada sebabnya, ya nggak ya bisa. Paham belum? Nah, seperti misalkan na barakallahu fikum tape tadi itu. Tapi sebagian orang kan mengatakan haram karena memabukkan katanya. Kita lihat asalnya dulu. Asal usulnya tapi ketika kita makan tapi itu mabuk enggak atau enggak? Enggak ada ilah sebab mabuk itu kan. Nah, di situ enggak haram. Tapi ternyata aku makan tapi makan terus makan terus makan terus setelah itu mabuk ngefly itu mabuk mabuk. Haramnya itu bukan karena tape asalnya tadi itu, karena dia berlebihan sehingga mabuk tadi itu. Paham belum sekarang? Antum minum air putih, air putih. Wong banyak gitu minum, minum minum terus minum. Sampai itu mabuk misalkan. Haram enggak nanti kalau seperti itu? Haramnya karena mabuk tadi itu, bukan bukan ilah yang pertama tadi. Ilah pertama enggak enggak ada, enggak haram madu putih. Apa maksudnya ya? Nah, karena berlebihan tadi itu loh. Nah, seperti itu. Jadi, enam ilah yang muncul belakangan itu loh. Seperti itu. Naam. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, fahiya allati lahu haqiqatan tajlibu wa huwa allati laha kadzaka yujlabu. Qauluhu fahiya ay fal illatu sebab atau alasan tadi wa qauluhu lahu ay lil hukm sebab atau alasannya untuk menghukumi wa hadzal baitu masabati ta'lil li hadzal qa'idah maka dan pantun ini setingkat keutamaannya dengan apa na'am barakallahu fikum atau istilahnya kedudukannya seperti ta'lil paham ya kedudukannya seperti ta'lil jadikan ta'lil itu sebab atau alasan li hadzal qa'idah untuk kaidah ini apa maksudnya ya? Untuk Aidan ini sebabnya apa? Sebabnya itu didatangkan atau tidak didatangkan hukum itu sebabnya karena ilah tadi itu. maaf salah ya? Wa hiya anal hukma yaduru wujud wujudan wa adaman. Yaitu bahwasannya hukum berputar bersama dengan sebabnya ada dan tidak adanya. Paham soal ini ya, bersama? Ayo na'am. Li'anna al-'illata jalibatul hukmi. Perhatikan baik-baik dikatakan illah sebab atau alasan itu itulah yang mendatangkan hukum. Hukum itu datang karena ada sebab atau alasan tadi itu. Wal hukma majlubun. Sedangkan yang namanya hukum itu apa? Majlub didatangkan itu loh. Didatangkan karena ada sebabnya itu loh. Nah, wali hada maka oleh karena ini ya tataba'an maka senantiasa beriringan hukum dan apa? sebab tadi itu. Fala yang fakku eh, fala yang fasilu yang itu layan fasil maksudnya. Tidak akan terpisah ahaduhuma anil akhar. Salah satu di antara keduanya dari yang lainnya. Mohon salah ya? Tidak akan terpisah. Yang namanya hukum pasti akan apa? Beriringan terus dengan sebab dan enam alasan dari itu barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan mengenai ada pun yang berikutnya insyaallah taala nah pembahasan-pembahasan yang lain. Nah barakallahu fikum mengenai hukum-hukum hukum asal daripada Nah, kebiasaan, tradisi, adat istiadat itu hukumnya apa? Kemudian hukum asal daripada ibadah itu apa? Insyaallah pada pertemuannya akan datang. Namun secara globalnya hukum asal, tradisi, adat istiadat itu mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Satu, yang kedua, hukum asal ibadah sebuah ibadah itu haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Mahfum soal ini ya. Nah, barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Nah, seperti itu kesimpulannya. Mahfum insyaallah.